Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Hmm, ini mengenai sepengetahuan saya kalau orang naik haji, kemudian setelah selesai haji tidak melakukan kesalahan dosa atau maksiat dan lain-lain lempar-lempar aja itu insya Allah kan tidak punya dosa ya Bu ya karena waktu naik haji itu benarkah diampuni seluruh dosanya seperti bayi yang baru baru lahir. Setelah naik haji selesai, misalnya nggak berubah dosa, apakah langsung <clears throat> jaminannya insya Allah surga? Nah, bagaimana kalau orang yang badal haji? E, sementara dia sudah meninggal, terus dinaikkan haji itu e, untuk pengampunan dosanya apakah e, semua itu terhapus atau bagaimana bu ya? Kemudian kalau puasa itu sepengetahuan saya senang tulis atau Nabi Daud, bolehkah kita puasa misalnya kelahiran orang itu hari Rabu, kita puasa hari Rabu boleh atau tidak boleh? Ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang haji memang ada pengampunan janji dari Allah. Kalau ada orang haji itu akan diampuni oleh Allah. Maka bercita-citalah untuk bisa haji. Tapi yang kita inginkan adalah pengampunan dari Allah lagi-lagi kalau niatnya mencari pengampunan dari Allah tidak boleh berangkat haji cari dosa makanya tolong tidak usah haji memaksa biarpun ditalangi ditalangi pakai riba lagi mau haji apa? haji mabur nggak ada mabrur begitu haji itu wajib bagi orang yang sudah punya bekal nggak usah pakai talang-talangan bilang kalau nalangi nanti tidak saya bayar gimana mau enggak? Ya, bayarannya nambah lagi ada ribanya dan sebagainya. Hati-hati yang demikian itu. Ini harus kami ingatkan ada sebagian orang karena pengen punya gelar Pak Haji memaksakan diri. Pak Haji punya utang Pak Haji pusing bayar utang akhirnya ya. Pak Haji utang kan ada haji sapi ada haji nunut ya di Jawa Timur ada haji utang nanti nggak usah memaksakan diri dengan utang kalau Allah memudahkan pergi kalau tidak tidak haji pun anda sholat duha dapat pahalanya naik haji dan kalau orang haji mabrur dengan bekal yang halal cara yang benar akan diampuni dosanya oleh Allah seperti orang tidak pernah punya dosa kalaupun mati waktu haji luar biasa dia adalah tidak punya dosa tapi mati haji nggak bisa diminta ya. nggak bisa ya Allah matikan saya waktu haji. Nggak bisa. Kadang-kadang dipilih begitu saja orang mati di sana. Allah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang ada kabar gembira dosa akan diampuni oleh Allah bahkan dosa besar sekalipun akan diampuni oleh Allah kalau memang orang itu mendapatkan haji mabrur. Makanya jangan suudon kepada orang yang lagi naik haji biarpun dia dosa besar bisa saja diampuni oleh Allah saat itu. Nah, tandanya haji mabrur adalah kesombongannya hilang, jahatnya berkurang. Eh, bukan berarti langsung jadi kayak Syahabdul Qadir Jailani. Tidak, ada perubahan itu ya. Sama suami, sama istri biasanya bentaknya enam kali jadi dua kali. Nah, berkurang. Jadi akan dirasakan enak oleh tetangga-tetangganya. Tapi nanti bertahap-bertahap akan habis menjadi mulia. Jadi kemudian kalau ada orang dihajikan apakah sama? Ya, kalau diterima oleh Allah sama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Biarpun dihajikan oleh misalnya orang sudah meninggal dunia padahal orang sudah meninggal dunia dia belum haji. Tinggal ada dua model ini. Kalau dia dulu sudah pernah wajib haji, ya lah kok belum haji mati maka maksiat dosa waktu dia meninggal dunia karena dia pernah punya duit untuk haji nggak mau haji makanya wahai orang-orang kaya muda jangan nunggu tua kalau haji waktu muda saja enak enak haji muda itu kalau tua bingung asam urat macam ya, aduh mana-mana ya enggak waktu muda mah seger ibadah kuat umroh bolak-balik menyantai Kadang-kadang sebagian anak-anak muda yang kaya itu nanti saja kalau giliran sudah mulai bungkuk, repot. Ya. Katanya belum siap, siap jadi orang baik sekarang. Katanya pak Saya belum siap merubah diri. Haji. Aneh ya. Mau menjadi baik belum siap. Haji. Nah, kalau nanti saya nggak enak duduk di sana. iya bagus. Cepat haji biar nggak duduk di sana lagi. Saya masih sering ke diskotik. Bagus, cepat haji biar nggak ke sana lagi. Masa mau menikmati kemaksiatan? Cepat naik haji. Jangan sampai kita mati. Bahkan kalau ternyata bangkrut, pernah kaya, maksiat. Pernah kaya, belum sempat haji, tak taunya bangkrut, maksiat dia. Oh. Tetap dia punya kewajiban haji, kalau dia mati, harus diambilkan dari hartanya sebelum diwaris untuk dihajikan. Sebelum diwaris, untuk dihajikan. Dan sampai diwaris dulu. Sebelum diwaris diambil sebagian dari hartanya, kemudian setelah itu dihajikan dan, nah, kalau seperti itu karena wajib dan insya Allah itu juga membebaskan daripada dosanya tadi. Insya Allah dibebaskan dari dosanya. Kalau dia adalah orang melarat meninggal anaknya kaya setelah itu. Anaknya suka rela sama. Itu insya Allah termasuk sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan benar-benar menghajikan orang tuanya jangan dengan dana yang haram, tetap dana yang bersih ya, dengan tujuan yang ya, itu yang menjadikan orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang pengen berpuasa di hari kelahirannya. Tidak ada berpuasa di hari kelahirannya. Nabi Muhammad memang pernah berpuasa di hari Senin, tapi syukur atas nikmat Allah dengan melakukan amalan sunnah namanya puasa. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bergembira atas hari kelahirannya. Nabi Muhammad bersyukur dengan melakukan puasa hari Senin. Itu Nabi Muhammad. Karena ini, ini pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad, maka menjadi sunnah karena yang melakukan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita ingin melakukan puasa sunat, apakah puasa hari kelahiran kita atau Senin Kemis? Ya Senin Kemis. Tapi di saat kelahiran kita saya ingin berpuasa, bagaimana hukumnya? Boleh kita melakukan satu puasa yang namanya puasa sunat mutlak biniati hajat. Semoga aku bisa menjadi baik ya tidak apa-apa. Sebab kita mensyukuri hari kelahiran kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Termasuk puasa sunnah mutlak. Bukan sunnah kelahiran ya. Namanya puasa sunnah mutlak. Setelah kita puasa atau sebelum puasa, niat puasa. Diniatkan semoga dengan puasaku ini Allah menjaga puasaku. Allah memudahkan urusan rezekiku. Allah menjaga imanku. Allah ini puasa. Karena apa? tawasul dengan amal soleh ini diperkenankan oleh ulama. Imam Rasulullah sendiri mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bertawasul dengan amal baik. Maknanya apa? Melakukan satu amal baik kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan hari ini ya Allah, jadikan umurku umur yang panjang dan penuh berkah. Boleh tawasul dengan amal soleh. Kalau ada orang laki-laki mengatakan bid'ah, suruh duduk nanti ini. Apa maksudnya bid'ah? Itu ya. Karena semua amal baik boleh dijadikan tawasul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan dari Allah.